Bismillahirrahmanirrahim Ikhwan Fiddin A'azzalakumullahu jami'an Ikra ya akhwana imam ahad tuka ahad tuka Umar

salaf memberikan nasihat kepada para khulafa kepada para seorang pemimpin jadi sebelumnya tentang Sa'id bin Um Amir dia juga menasihatkan kepada Umar bin Khattab tentang supaya takut kepada Allah di dalam perkara-perkara manusia. Dan jangan kalian takut wahai Umar kepada manusia di dalam perkara-perkara Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Ketika kalian sedang istiqomah di atas sunnah, di atas syariat yang benar, membeban, ya, ada beban pikul yang cukup berat. Jangan kalian hiraukan Jangan kalian pedulikan ketika ada orang-orang yang mengolok-olok kalian, ada yang menghina kalian. Jangan kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kalian kepada manusia dalam perkara-perkara manusia. Kemudian Kota ada dan juga dikatakan oleh Kota ada Ibnu Du'amah kharaja Umar Ibn Khattab anhu min al-masjid wa ma'ahu al-jarud dikatakan oleh Kota ada bahwasanya Umar bin Khattab keluar dari sebuah masjid dan bersama beliau yaitu seorang Al-Jarud ini ya Al-Jarud Faida Meratun Barzah maka tiba-tiba muncul seorang perempuan Barzah yakni perempuan yang sudah berumur sudah tua di tengah jalan ala dhari tarik muncul di tengah jalan menghadap Umar wassalamu alaiha maka Umar pun salam atas orang tersebut atas perempuan, ters atas perempuan tersebut Nia ini tidak jadi mengapa ketika seorang muslim dia mengucapkan salam pada orang yang sudah tua dari kalangan al azuz perempuan ini berbeda ketika mungkin masih muda ya masih ini para pemuda-pemudi ini mencegah suatu fitnah maka sebagian ulama jangan mengucapkan salam kepada mereka <clears throat> Faradas alaihi maka perempuan ini pun menjawab salamnya kepada Umar salamat alaihi atau sebaliknya Perempuan ini juga mengucapkan salam mendoakan kepada Umar. Ini ya, Umar salam kepadanya atau sebaliknya perempuan mengucapkan salam kepada apa kepada Umar. Farada alaiha maka Umar pun menjawabnya salam tersebut. Faqalas maka perempuan itu pun mengatakan, hei, ya Umar. hei, ya ya Umar." ahadtuka wa anta tusama Umairun Ya Umar Hei hei ya Umar Dulu saya telah menjaga engkau Dan keadaan engkau wahai Umar Waktu itu Dinamakan Umair Ya Artinya ketika masih kecil Umar bin Ketika masih kecil Maka di antara yang mengemong, yang menjaga adalah perempuan ini. Ahad tuka. Saya menjaga engkau wahai Umar. Keadaan engkau namanya waktu itu adalah masih kecil, Umar. Fisoki Ukad di pasar Ukad. Ini nama sebuah pasar. Tusari Uasibian di mana waktu itu para anak-anak ia ya, ini bergelut dengan kalian bermain-main dengan kalian wahai Umar falam tadhab al ayamu hatta semita Umar maka tidaklah hari-hari berjalan sampai engkau dinamakan Umar ini ya artinya sudah besar dulu kecil ini bentuk tashir Umar tashirnya adalah Umar nah, ini, ini Suma lam tadhab al-ayyam hatta sumita amirul mu'minin. Kemudian tidaklah berlalu hari-hari sampai engkau dikenal atau diangkat dinamakan sebagai Amirul Mukminin, seorang presiden di tengah-tengah kaum muslimin, seorang khalifah. Maka saya nasihatkan kepada engkau wahai Umar, ini ya ini bab masalah al-amr bil ma'ruf, ya perintah kepada satu kebaikan yakni kepada para penguasa, para yakni para pemerintah. Di sini perempuan ini menasihati kepada Umar. fattakillaha firaiyah Maka takutlah kalian wahai Umar kepada Allah Taala di dalam menjalani rakyatnya sebagai pemimpin, sebagai seorang khalifah wa'lam annahu dan ketahuilah bahwasanya siapa yang takut kepada satu kematian khosiyal khota misalnya dia akan takut kepada sesuatu yang belum dia dapatkan ini fabaka Umar bin Khattab faqala Jarud maka Umar pun menangis ini ya ketika dinasehati sama perempuan ini untuk bertakwa untuk takut kepada Ta'ala di dalam menjalankan tugas jangan sampai untuk tidak adil jangan sampai untuk berbuat dolim pada rakyatnya ini fattakillah ya Umar firaiyah maka Umar pun segera menangis ketika dinasihati untuk bertakwa maka Zarud pun ya pengawalnya mengatakan hei laqad tak. Lakos itarakti ya. Sungguh kalian lancang wahai perempuan kepada seorang presiden, kepada seorang pemimpin kaum muslimin. Wa abkayatihi engkau membuat nangis ya sang khalifah engkau membuat sedih seorang pemimpin engkau kurang ajar wahai perempuan tua ini nih ini karena nggak tahu ya kondisi siapa perempuan tersebut terhadap Umar. Jadi Jarun nggak mengetahui siapa perempuan tersebut sehingga perempuan ini berani untuk mengucapkan demikian sampai menangis sang Umar tersebut. <clears throat> Kemudian fakola Umar maka Umar pun mengatakan dakha tinggalkan perempuan tersebut ya Jarud jangan kalian ikut campur amma ta'rif hadihi tidakkah engkau mengetahui siapa ya tentang wanita tersebut mau tahu nggak tentang wanita itu siapa karena nggak mengetahuinya tentunya dia akan ya menghardik ya akan berani kemudian karena nggak tahu Umar menjelaskan dia adalah ya, Haulah bintu Hakim Alatisa sami Allahu qalaha min fawqis samawatihi dia adalah Haulah ya bintu Hakim dia seorang perempuan kholah Bintu Hakim Seorang perempuan yang telah Allah mendengarkan ucapannya Dari atas langit Kholah Ini seorang wanita Yang istri daripada Minar Rajul ya, Al-Muhajirin eh, Minal ansor, Yang sudah tua <clears throat> Yang sudah ya sahabi ya Yang sudah tua dan juga suaminya sudah tua, punya anak banyak. Ini ditihar oleh apa suaminya. Ini. tuh apa suami mengucapkan engkau seperti punggung ibu saya. Ini suaminya bilang seperti itu. Ini artinya apa? Sang suami ingin mentolaknya. Ingin mentolaknya. Sehingga tatkala ada ucapan-ucapan seperti ini maka sang kholah pun mengadukan ya mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang sikap sang suaminya maka turunlah suatu ayat yaitu Al-Mujadilah ayat yang pertama Qadsan Allahu ini ya Allah telah mendengar ucapan seorang perempuan yang dia mengadukan kepada engkau wahai Muhammad tentang perkara-perkara yang masalah apa dihar maka kemudian fatah ri rokobatin, ya. Perintah Allah Taala untuk apa? Ya, ini ketika dia ingin kembali, ketika dia ingin men menghubungi lagi untuk, untuk berhubungan dengan sang istrinya ingin taroju maka fatah ri riru ya rokobah maka merdekakan seorang budak ini ini cukup lama ya ketika mengadu pada Nabi nggak ada jawaban-jawaban atau nggak turun-turun satu ayat kemudian mengadu berikutnya berikutnya sampai berkali-kali baru turunlah ayat tersebut tentang masalah dihar. Nah ini dia adalah Khalah bintu Hakim yang mana telah Allah dengar ucapannya di atas langit. Pak Umar maka Umar wallahi akhra an yasma'a kalamahuma kalamaha maka demi Allah Ta'ala Umar lebih pantas untuk mendengarkan ucapan perempuan tersebut ini ya Umar lebih pantas untuk diberi nasihat kepada perempuan tersebut ini karena ucapan wanita tersebut pun didengar ucapan aduan wanita tersebut itu holah didengar oleh Allah Ta'ala langsung dikabulkan langsung dijawab ketika dia mengadu kepada nabinya maka Umar merasa ya lebih pantas untuk dia mendengarkan lebih pantas untuk dia menerima nasihat tersebut. Nah ini, ini tentang khawlah yang berikan nasihat kepada seorang khalifah yaitu Umar. <clears throat> Kemudian wadahlah Syekh Minal Azdi ala Muawiyah. Asal berikutnya telah masuk seorang dari Azdi, seorang Syekh ya terhadap Muawiyah ini seorang khalifah juga seorang pimpinan Muawiyah sahabat atau tabiin eh Yakub Muawiyah sahabi atau tabiin sahabi nan Fakola maka dia mengatakan kepada Muawiyah Syekh yang mengatakan kepada Muawiyah Ittaqillaha ya Muawiyah Bertakwalah kalian wahai Umar kepada Allah Taala. Eh, ya, ya Muawiyah. alam anna kulla yamin yahrus mangka. Jangan ketahuilah bahwasanya setiap hari yahruju angka keluar dari engkau. Iya. Setiap hari keluar seorang dari engkau wahai Muawiyah. Wa fi kulli lailatin dan juga setiap malamnya datang pada kalian wahai Muawiyah la tasdadu ina dunya illa bu'dan maka janganlah menambah oleh engkau wahai Muawiyah dari perkara dunia kecuali akan menjauhkan dirimu kemudian waminal akhirah illa kurban dan tidaklah menambah engkau wahai Muawiyah dari perkara-perkara akhirat kecuali apa satu yang bisa mendekatkan kepada negeri akhirat engkau wahai Muawiyah. Ini iya, Ini nasihat saya kepada Muawiyah. Jadi jangan kalian menambah dari perkara dunia. Enam, kecuali akan menjauhkan, dijauhi perkara tersebut. Dan dalam perkara akhirat maka berusaha untuk yang bisa mendekatkan diri kalian wahai Muawiyah pada negeri akhirat kalian wala ishika talibun la dan di belakang kalian wahai Muawiyah itu ada seorang penuntut ada seorang yang menuntut kepada engkau wahai Muawiyah lata foto engkau nggak akan bisa mengelaknya engkau nggak akan bisa melepaskan dari perkara tersebut tuntutan-tuntutan rakyatnya permintaan suatu keadilan kepada engkau wahai Muawiyah Waqad nusiba laka ilmu la tazuzu dan sungguh engkau telah dipajangkan pada engkau wahai Muawiyah sebuah ilmu seorang sahabat ya tentunya mereka adalah orang-orang yang berilmu orang-orang yang memang sudah dapat tazkiyah nah orang yang dijamin masuk surga la tazuz tidak akan apa tidak akan boleh bagi kalian Fama asra'a ma tabluhul il. Maka alangkah cepatnya Nah, sesuatu yang sampai pada engkau wahai Muawiyah sebuah ilmu. Wama awsaka ayal ayal hakoka atalib. Dan alangkah cepatnya juga seorang penuntut akan menuntut pada engkau wahai Muawiyah. Ini ya, seorang mungkin jadi seorang dan dia akan mengejar engkau Muawiyah untuk meminta sebuah ilmunya atau meminta sebuah pertanggungjawaban karena dia seorang pemimpin. Wa inna wa manahnu fihi wa anta zailun. Dan sungguhnya kami ya tidaklah di dalam perkara tersebut dalam suatu urusan dan juga engkau wahai Muawiyah saya akan sirna zail dalam satu urusannya, dalam suatu urusan-urusan yang ia dapatkan dalam perkara dunia, nam akan purna, akan hilang. Walatinah nusairuna. Adapun kami ya akan menghadap kepadanya akan bertemu dengan Robnya dengan kepadanya kepada Robnya itu sesuatu yang batin yang akan terkalah in khairan fa khairun maka jika dia bisa bertemu dengan Rabbnya dalam keadaan dia baik dalam keadaan dia cukup bekalnya fa khairun maka akibatnya pun akan baik ketika dia di dunia cukup bekalnya dalam perkara-perkara amal soleh yang bisa kekal di dalamnya maka akan lebih baik wa in fasarun ini yang insaron ini khabarnya kanan. Jadi wa kana ya wa kana sarran wa kana syarun. Dan jika perkaranya adalah lebih jahat, lebih jelek karena perkara-perkaranya di dunia dia bisa apa enggak bisa amanah. Tak kala seorang pemimpin enggak bisa adil, dia berbuat suatu kedoliman pada rakyatnya, maka fasarun, maka akibatnya lebih jelek terhadap orang tersebut. Ini, ini nasihat Syekh orang tua kepada Muawiyah kala beliau memegang satu kepemimpinan dan mengatur rakyatnya maka pertama yang nasihat adalah bertakwa kemudian bahwasanya nanti akan datang setiap harinya pada engkau wahai Muawiyah dan juga akan pergi pada engkau wahai Muawiyah samping itu juga mereka akan meminta ilmu kalian nah maka tak kalah engkau ingin menambah maka tambahlah yang bisa mendekatkan negeri akhirat kalian dan jangan menambah perkara-perkara yang akan menjauhkan akhirat engkau wahai Muawiyah ini dan kemudian apa yang kita dapatkan perkara-perkara dunia apa yang ada pada saya dan juga engkau wahai Muawiyah itu akan hilang akan sirna dan kita akan menghadap kepada Rob yang bisa mengekalkan yang bisa langgeng maka jika dia baik perkaranya maka akan baik akibatnya. Maka jika dia jahat akib, apa perbuatannya, maka pun akibatnya akan jahat ketika dia nanti di negeri akhirat. <clears throat> Walau alam biswab, mungkin ini yang bisa kita baca di antara asar tentang nasihat-nasihat para kepada para penguasa. Tapi walau alam biswab, ya huna tafakkulu, takumullah.